Babul masyiawa wal irada. <clears throat> Kita sekarang pada hadis dengan nomor firakam sabah alaf arba'mi'ah wasnan wa sab'in 7472 yang ada dalam kitab tauhid للإمام البخاري atau min sahih Imam Al-Bukhari yang disarah oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hatta sana Yahya bin Hatta sana Yahya bin Hatta sana Ibrahim an Ibn Shihab an Abi Salamah wal A'raj Ha ini namanya pindah sanat. Rumus dari perkataan apa? Apa? Perkataan apa? tahwil. Tahwil hawala yuhawwilu tahwil. Pindah, memindah. Nah, Ha ini ringkasan atau kata singkatan dari tahwil. Huruf yang bermakna singkatan seperti kha Bukhari, mim Muslim, qaf Ibnu Majah, ta Tirmidzi dan yang semisalnya. Ha mananya apa? Tahwil. Apa tahwil? Pindah. yakni pindah sana. Yang pertama sahnya Bukhari siapa namanya ya Ibnu Qaza'ah. Kemudian sahnya beliau yang kedua Ismail. Yahya bin Yahya bin Qaza'a mengambil hadis dari Ibrahim dari Ibnu Sihab. Dari Abi Salamah wal A'raj. Ibnu Sihab gurunya dua. Abu Salamah sama A'raj. Kemudian Imam Bukhari memiliki sanad yang, sanad yang baru Ismail dari saudaranya Ismail pantasannya akhi kata Ismail dari Sulaiman dari Muhammad bin Abi Atik dari Ibnu Sihab. jadi di situ siapa Ibrahim ketemu dengan siapa Muhammad bin Abi Atik seorang guru namanya apa Ibnu Sihab. Jadi di situ perhatikan Ibrahim ketemu dengan Muhammad bin Atik pada gurunya namanya Ibnu Syihab. Apa? Nah. Tadi <clears throat> Ibnu Syihab dari Abu Salama. Ibnu Abdurrahman was Sa'id bin Al-Musayyib. Hmm. Kemudian ketemunya nanti adalah di apa di Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah tatala anhu qala istabba rajulun minal muslimin istabba itu celah mencela. Istabba dari kata sabba ya subuh. Sibab. Masternya apa sih? Sibab. Sibabun. Seperti Rasulullah mengatakan alal mustabani maqala wa alal bati. Al mustabani dua orang yang saling mencela saling celah mencela itu maqala yakni apa yang dikatakan apa yang paling apa yang di masing-masing katakan wa alal badi artinya apa wal ismu alal badi dosanya atas orang yang memulai mencela tadi. Al-mustabani istabba yastabbu istibab mustabun, Mustabani. apa istabba rasulun minal muslimin wa rasulun minal yahud artinya Abu Hurairah menuturkan ada seorang laki-laki dari kaum muslimin dan seorang laki-laki dari Yahud saling celah mencelah. Fakohal al-muslim, maka seorang muslim, al-muslim alif lam lil ahad kepada muslim tadi yang sebelumnya. Fakohal al-muslim distafa Muhammad Muhammadan 'alal alamin fi kasamin yuksimu bihi. Walladzi dan demi zat yang maha agung yang maha kuasa yang maha esa yang telah memilih Muhammad orang yang paling afdol dari segenap alam dalam sumpah yang dia itu bersumpah dengannya maka Yahudi mengatakan membalas dengan balasan wallad istafa Musa Musa alal alamin dan demi zat yang telah memilih Musa atas segenap alam artinya apa menurut Yahud Musa lebih afdol daripada manusia seluruhnya dari Adam sampai hari kiamat kata seorang muslim Nabi Muhammad lebih afdal dari seluruh umat seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dengan mendengarkan seperti itu seorang muslim tadi nggak sabar masa Musa mau dikatakan lebih mulia daripada Nabi kita gitu. Farafaha muslimu yadau indah dalika balat tamal Yahudiyah. Maka seorang muslim langsung mengangkat tangannya tatkala si Yahudi tadi bersumpah dengan mengutamakan Musa daripada Nabi kita sallallahu alaihi Lalu seorang muslim tadi itu mengangkat tangan dan langsung menempalang Yahudi. Falat sama al-Yahudiyah. Menempalang di Yahudi. Fadhaba al-yadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ladzi kana min amrihi. Maka seorang Yahudi tadi, Yahudi ini satu orang Yahudi. Kalau Yahudi banyak gimana? Jamaknya apa? Yahud. Yahud menungso Yahudi, sesak negara. Kalau Yahudi satu orang Yahudi, seperti Arabi, satu orang Arab kalau Arab orang Arab banyak. Arabi satu orang Badu. Arab banyak orang Badu. Apa itu? Yahud orang-orang Yahud. Yahudi satu orang Yahudi. Apa Indonesia satu orang Indonesia. Baik. Fazabal Yahudi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pergilah seorang yang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memberitakan kepada Nabi dengan apa yang telah terjadi dari seorang muslim tadi menempeleng dirinya. Dan telah terjadi perkara yang seorang muslim tadi. Artinya apa? Telah mencela sampai terjadi tempelengan. Nah, diantem sama si muslim. Kamu kok mengutamakan Musa atas Nabi kita. Nah. jadi filatika namin amri wa amril muslim. Artinya urusan antara dia dengan Yahudi tadi diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiruni ala Musa. La tukhayyiruni ala Musa. Jadi jangan kau katakan aku lebih baik daripada Musa. Nah, ini dikatakan tadi dalam bab tawadu atau bab mengikis menepis fitnah biar nggak terjadi fitnah. Kenapa kok Rasulullah mengatakan la tukhayyiruni ala Musa? Fa inna nasa yas'akuna yawmal qiyamah fa akunu awwala man yufik. Fa idza Musa batisun bijani bil arsi fala atri akana fi man sa'iqa apa apa apa qabli au kana mimman Allah. La tukhayyirna ala Musa jangan kalian melebihkan aku dari atas Musa. Maksudnya manusia nanti pada hari kiamat dalam keadaan yus aku apa yus aku apa bin insan. Maka aku lah orang yang paling pertama siuman. Yufik. Siuman apa siuman? Sadar dari pingsan Baiklah maka ternyata aku dapati ketika aku siuman Musa sudah Batisun sudah memegang satu di antara apa tiangnya aras. Fala adri maka aku nggak tahu kata Rasulullah SAW. Apakah dia termasuk orang yang pingsan lalu dia siuman sebelum aku? Ataukah termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah dari kepingsangan, kepingsangan tadi? nami mimman istasnallahu. Yani inilah syaratnya. Babul masih termasuk apa yang Allah kehendaki. Musa termasuk bukankah apakah termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah? Nanti akan disebutkan oleh Syekh tentang sahih dari hadis ini kenapa dibawakan Imam Bukhari dalam bab Masyiah dan al irada Ini lafaz mimman istasnallahu. Penjelasan dari Syekh Ibn Basrah rahimahullah taala as Sara menanya dia penjelasan ataupun keterangan. Wa za iza alil ilmi min babit tawadhu. ini adalah isim isyarah musar ilaihinya La tukhayiruni ala Musa. Janganlah kalian melebihkan aku atas Musa. Kalimat jangan melebihkan aku atas Musa ini adalah kalimat yang maknanya tawadu, merendah diri. Yang pada dasarnya dia bukan rendah, tapi menempatkan rendah di merendah Ya kan? Qala la tukhayyiruni ala Musa min babi tawadu. Tawadu tawadu. Bersikap tawadu, merendah. Wa illa lah bukan karena merendah, itu namanya wa illa. lah bukan karena keinginan merendah, pada hakikatnya beliau Rasulullah adalah afdalul alamin afdalul alamin apa, apa maknanya? Orang yang paling mulia dari segenap alam. Wong sing paling mulia segenap alam. Antum biasanya sebelum subuh jam-jam 3 ada orang yang menghidupkan speaker yang bunyinya apa? Ya khaira khalqillah. manggil siapa? Memanggil Rasulullah sebaik-baik ciptaan Allah. Ada toh? Itu namanya tarhim-tarhim itu loh. tarhiman. Kalau orang Jawa bilang tarhim Itu biasanya wong-wong sing suka gulu dalam menanggapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dilakukan biasanya sebelum subuh. Cara kita. Tempat yang lain kadang-kadang dalam satu tempat setiap mau azan. Di daerah Probolinggo dan sekitarnya itu setiap mau azan mereka ya khairul khalqillah. Ya, Mas. Ya. Ya enggak? Wah, payah wong orang orang ngerti keadaan kampung ini. Eh? assalamualaikum, wassalam terus ya khara khalqillah nah, itu itu fitnah dari orang-orang Syiah orang-orang Sufi. Dari Mesir dan sekitarnya, maka dikatakan Mesir ini umul fasad sebagian orang menamai Mesir adalah umul fasad induk kerusakan. Sumber kerusakan dari sana. Sumber bid'ah, sumber khurafat. Jadi bahwa Abdul Alamin beliau kalau bukan karena mimpi itu pada hakikatnya beliau adalah Abdul Alamin sebaik-baik ya kan? manusia. Alam itu adalah apa? Seluruh yang selain Allah. Sebagaimana yang yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Barhad. Apa alam? Kullu ma siwa Allah fa alam wa ana wahidun min dalikal alam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Saya adalah tuannya anak Adam. Pada hari kiamat, wala fakhra. Dan bukan karena kesombongan. Ya kan? Dan kalimat yaumul ini juga enggak harus kemudian sekarang bukan Sayyid walad Adam. Sekarang pun juga seperti itu. Ada satu wassalam. Walakin qala hadza akan tapi berkata ini, ini mana? Ini kembali kembali, kembali, kepada apa? Walakin qala hadza. La tukhayyiruni. Akan tapi berkata kalimat tadi tadilah tukhayyiruni jangan kalian lebihkan aku atas Musa mimba bitawab dari bab beliau ini merendah diri. Kenapa? ya yatajarra'an nasu ala hadil umur. Agar supaya manusia itu tidak lancang. Tajarra'a lancang. Agar lam, agar supaya tidak manusia itu lancang atas perkara-perkara ini amin ah, bisa til fitnah Tahu, kalau enggak kamu juga bapak bapak menapis Set itu dalam menutup. Hah? Babun masdud. Bab pintu tertutup. Tertutup. Tarikun masdud. Jalan tertutup. Apa? Sadda suddu. Saddan. Masdud. simak ulama apa tertutup? Mimbabi sadil fitnah bab untuk menutup fitnah biar enggak menjadi fitnah keributan saling bangga membanggakan akhirnya menjadi keri, keributan. Ditutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya bersifat bijak dalam menanggapi permasalahan biar nggak semakin ruwet. Qala ala asbabiha. Lihala yakuna hunaka tasubun makitun. Beliau ma Qada ala asbabiha memberikan suatu keputusan sesuai dengan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah saling celah mencela antara Yahudi dengan mus Muslim. Maka ditutup sebab tersebut biar nggak semakin melebar li'alla yakuna hunaka taksubun makitun supaya di sana tidak ada sifat tasub yang apa makit makit apa yang dimurkai. Makitun fa'ilun seperti maf'ul. Fa'il mana maf'ul, makit mana mamkut. Perhatikan. Habib mana mahbub. Anta habibuna, anta mahbubuna. Apa? Fa'il maf maf maf'ul ini makit maf mamkut. ya ini Tasubun yang termurkai, tercel, tercelah. kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Maqt. Ah, ayo. Perhatikan. Lalu ta'ala bil haqqi wa la li asri fadlin. Namanya ta'assub fanatik yang tercela itu adalah bukan mencari kebenaran, bukan karena keutamaan, tapi karena apa? Asofia, ya, asofia ya saja karena fanatik-fanatikan saja. Cuma karena genggengan saja, bukan karena mencari kebenaran. Nah, itu. itu namanya apa? Taksubun mamkutun. Atau makitun. Seperti wujudnya partai-partai yang ada di zaman kita ini bukan kok ini lebih baik, itu lebih jelek, ini kurang baik, itu yang lebih baik. Enggak, semuanya adalah buruk. Tapi karena taksub akhirnya apa? Saling bangga, membanggakan. Nah itulah itu yang dikatakan tasubun mam mamkutun atau makitun. Mafhum? Bukan karena kebenaran yang ada pada satu pihak. Bukan karena ada pohon yang benar, tapi bukan bukan karena tapi karena apa? Karena asobia saja. Dan inilah yang harus dihindari oleh setiap muslim. Jangan kita ini mengutamakan karena kita cuma memihak. Membenarkan karena memihak, menyalahkan karena memihak atau karena nggak memihak, ini nggak benar. Upayakan ikuti dalil. Makanya dakwah sunnah wal jamaah tidak mengajak kepada mengikuti seorang yang berdakwah. Tapi mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Anak secara pribadi dan tidak yang ada di sini secara umumnya itu tidak layak untuk dijadikan panutan. Kita cuma mengajak bareng-bareng menghidupkan kebenaran pada diri kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu toh. Nah. Maka anak nggak layak sebagai orang yang dipanuti. Kenapa? Karena dalam kita bukan mengajak untuk pribadi kita, tapi untuk mengikuti kebenar kebenaran. maka nah, itu praksela periksalah perkataan yang muncul dari siapapun dia orangnya, dari ustadz kalian, dari lawan kalian, diperiksa kebenarannya bukan sekedar karena dari ustadznya benar dari lawannya walaupun benar salah ini namanya ta'asubun makitun dan itulah organisasi yang sekarang ini ada cuma sebatas itu sebatas apa bangga kebanggaan kullu hizbin bimaladim farihun masing-masing partai masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada di sisi mereka bukan karena kebenaran tapi karena cuma di sisi di sisinya. La bil haqqi wa la bukan karena mencari kebenaran, bukan karena keutamaan, tapi karena ta'assub. Itulah yang Rasulullah bendung sehingga mengatakan la tukhayyiruni ala Musa. Awli anna qad yusiru fitanan banan nas. Karena kalimat tadi antara yang dengan Nasara yang dengan Islam Muslim tadi menjadi kadang menjadi yusir apa menebar fitnah fitnah antara manusia maka dibendung nah dibuntu dengan kalimat tadi membabi sadil fitnah masa mana sad membendung sadda sudu membendung hmm. ya kan hujan kan Walhasil maka ringkas daripada kandungan hadis tadi itu anah adalah la yakdahu fi riwayah al-ma'ruf rawaha muslimun wa ghairu ana sayyidu waladi adam yang qiyamah la fakhr Anah ada kalimat la tusayyirun tadi itu kalimat tidaklah menjadikan sederhana riwayat yang sudah ma'ruf dikenal yang ada dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Saya adalah tuannya anak Adam. Nanti pada hari kiamat wala fakhra, bukan karena kesombongan. Bukan karena kebanggaan. Hadza amrun mujma'un ala inna ala sunnah. Ini adalah perkara yang mujma' apa mujma' tersepakati. Atas perkara ini indah ahli sunnah ini pada ahli sunnah. Di sisi ahli sunnah annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya alaihi wasallam wa khairuhum. Bahwasanya beliau Nabi adalah afdalul anbiya, nabi yang paling afdal. Semoga salawat dan salam senantiasa turun pada beliau. Wa khairum sebaik-baik dari para segenap para nabi. Beliau orang yang paling terbaik. Walakin al-tafdil, walakin at-tafdila idza kana ala sabilil asabiyya aw yatarattabu alaihi ba'dul fitani yang bagi tarkuhu akan tapi tabdil dari sisi mengutamakan satu atas yang lain apabila di atas jalan fanatik atau akan mengakibatkan sebagian fitnah yang akan muncul sepatutnya ditinggalkan jangan suka adu keutamaan malah menjadi fitnah di bendung saja. Ini dikatakan babu tawa, tawa itu atau bab sadul fit, sadil fitnah. Apa ya, Wak? Hmm. Tapi Lalu di sini lanjutan dari kalamnya saya bin Bas wa soqatu dhanna ba'dun nas anha sok soqatul bas. Siapa yang mana? Siapa yang tadi dikatakan? Fa'innan nasa yas'akuna yawmal qiyamah. Atau yus'akuna yawmal Kiam Kemarin telah kita Bisa dibaca Yus yus'akun, bisa dibaca yas'akun. Fahum. kalau ini kebingsangan ini adalah sebagian manusia menganggap ini adalah pingsan karena ada tiupan dari kebangkitan Rasulullah berhadis hadza ya-, yaumul qiyamah yus'akuna yaumul qiyamah ba'da maqamu ba'da ma bu'itsu. Hadis suqatun ukhra wa hum fil mauqif. Ini adalah kejadian yang lain. Mereka dalam keadaan berada di mauqif. Mauqif itu adalah di mahsar. Jaha fi riwayat ma yadullu ala anna indal mat inda masyillahi li faslil qada baina ibadi datang dalam sebagian riwayat ini dalam sebagian riwayat hadis datang yang menunjukkan bahwasanya kejadian ini ketika datangnya Allah maji ketika Allah itu datang untuk memberikan suatu keputusan antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Baca Arab buka wal malaku soffan soffa. Benar-benar Allah memiliki sifat macidah berdatang. Sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. serupa dengan datangnya semua makhluk. Walhasil anna so'kotun so'kotu yaumil qiyamah ba'da qiyamin nas. Ringkasnya hasil daripada konteks hadis tadi itu bahwasanya sokot tadi adalah hari kiamat nanti kejadiannya setelah manusia itu bang kiam sudah dibangunkan dari kuburannya lalu ping pingsan pada kiamina setelah manusia itu sudah pingsan Fakul awalaman yufiq yufik hadzal Fa'akunu awwala man yufik apa-apa yufiku siuman. Apa? Maka akulah orang yang paling pertama sadar dari pingsan. Kenapa manusia pingsan. Aku yang pertama paling pertama sadar. Inilah yang mahfud ini riwayat yang mahfudah Ya ini riwayat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Maqala bahana awalu man yub'as. Tidak. Beliau itu mengatakan aku orang paling pertama yang dibangkitkan dari kuburannya. Tidak begitu. Huna qala awalu man yufik su'qatun aridatun. yakni kepingsangan yang datang baru setelah mereka dibangkitkan dari kuburannya. Fa Nabi Musa Tiba-tiba aku mendapati Musa ketika aku sadar dari pingsan, tiba-tiba aku mendapati Musa dalam keadaan si Musa batisan fiqai matil ars mentengkeram dengan tangannya ke tiang aras Di saat itu Musa alaihissalam dalam keadaan tangannya memegang menggenggam tiang aras tatkala Rasulullah siuman dari pingsan tadi. Maka beliau mengatakan, aku nggak mengetahui. Aku pada dasarnya nggak tahu. Apa apa kau beli? Apakah Musa sadar sebelum aku? Ataukah termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah dari kepensangan tadi? Kaqali ta'ala faqazi aman fis samawati wa man fil ardi illa man sa'allah Allah. wa sa'id Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bisa ziaman fis samawati man ini umum." Maka terkejutlah siapa saja yang ada di langit-langit dan siapa saja yang ada di bumi kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak terkejut pingsan. Inilah yang dikatakan syahid dalam babul masya wal iroda. Hadis ini kenapa diterangkan Imam Bukhari? Karena ucapannya Nabi SAW Ya kan? Amkana man istasna. Ataukah orang yang dikecualikan oleh Allah dikehendaki oleh Allah untuk tidak ikut pingsan? Maka sahabat anhu sallallahu alaihi wasallam anaqala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah la fakhra ana awwalu man yansaqu anhu al qabr Telah sabit secara riwayat. Kemana sabit? telah sabit sabata yasbutu sabit benar-benar telah datang dari Nabi dengan riwayat yang sahih yang kuat bahwasanya beliau menuturkan menyatakan saya adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat nanti dan ini bukan kesombongan wa ana awaluman yang satu anhu qabru dan aku adalah orang yang paling pertama dibelah kuburannya kuburan-kuburan yang dari sekenap bumi ini yang paling pertama yang diberlakukan adalah aku bangkit dari kuburannya wan awaluman yansaku insakko satu insiko apa terbelah saya adalah orang yang paling pertama kuburnya terbelah terbuka kemudian keluar hidup lagi sebagaimana dulu hidup sebelum meninggal ya kan hidup di alam ini bukan alam barzah. Fa'awwalu man yansakku anul kubru wa Muhammadun s.a.w. Maka orang yang paling pertama kuburannya terbelah nanti pada hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni awwalu mabu'usin yaumil kiamat wa Muhammadun alaihi salatu wasallam yaitu yakni yang dimaksud bahwasanya awal mabu'usin eh, Yahya Orang yang paling awal dibangkitkan pada hari kiamat adalah beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Perhatikan Fauzan Muhammad Kudama. Jenderal enggak ini lu. Ini kono mentakku buku ini Mas Dedi itu. Baik. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in. Nah, awwalu musaffa'in tetap menerima syafaat. Akhrajahu Muslim sahih. Inilah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh segenap manusia, segenap para nabi. Sehingga beliau pada hakikatnya adalah Abdul Alamin. Cuma karena untuk menutup fitnah, beliau mengatakan la tukhayyiruni ala Musa. Kenapa? Karena sebabnya di sana ada saling telah mencela antara seorang muslim dan Wahada yadulal annahu awalul man yub'at. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah awalul man yub'at, orang yang paling pertama kali dibangkitkan dari kuburannya. Awalu man anhu al-qabru. Apa namanya yansakku? Insakka yansaku insikok. Apa? Terbelah. Sakka yasukku membelah. Insakka terbel, terbelah. Suku pecah-pecah. Kalau antum bilang kakiku ada pecah-pecah biasanya apa bagaimana barabnya? Barabnya. Rijli fiya suku. Suku. Kakiku terpecah-pecah, bibirku terpecah-pecah. Ya. Tanganku terpecah-pecah. Biasanya kalau musim dingin di daerah Arab itu bibir, tangan, kaki terpecah-pecah. Cukup besar Arabnya, cukup. Baik, berada dulu al-anam wa awal man yub'as wa satu kisah hadhil qissah kisah Musa. Dan kisah ini bukan kisahnya Musa wa inna ma tu Musa yaumil qiyamah ba'da ba'sin nas wa ba'da wujudim ya fil qiyam. Sa'atun ukhra salisatun takunu yaumil qiyamah wa nasu mawjuduna qad qamu min kuburihim wa qad jumi'u. Baik. Soal pertanyaan. Ada fi istisna usaqati hadi. Apakah ini yang dimaksud bahwasanya ada pengecualian kepingsangan? Jawabannya au kana mimman Allahu as-sahid qawluhu au kana mimman Allahu. Ya, itu maksudnya. Dalilnya adalah jawabnya dibawakan dengan dengan nasnya hadis awkana kana mimman istasna. Berarti pengecualian dari kepingsangan itu sahihnya. Ya Allah, ya Rabbi, itu mau ribut, ya, ya. Perhatikan. Salakin fi hasisna usahqaq. Jawablah, arah Nabi Sallam, kalau jalla wa ala ya wa ya ma yunfaqu suri, fa si aman bisamawati samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah harus min huna al-ayat al-karimah. Yang diinginkan adalah ayat yang mulia ini, Masih apa? Masyiah, babul masyiah. Tapi ini tidak usah dilanjutkan. Didalami, cukup gamblang insyaAllah. Soal al-ayat yattajihu. Ahsanallah ilaik. Alal alamin. Alami zaman Musa alaihi salam. alayat tajuh Ahsanul lagi ini jumlah i'tiradiyah. Ya. Ahsanallahu ilaika itu seperti radhiyallahu taala anhu. Seperti sallallahu alaihi wasallam, qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahsanul ini jumlah apa? I'tiradiyah, jumlah du'aiyah i'tiradiyah. Enggak ada kaitannya dalam salah i'rab dari jumlah sebelumnya dan yang setelahnya. Artinya begini, ala yatajihu alal alamin. Kalimat alal alamin ini bukankah arahannya itu adalah alam zaman Musa Rasulullah. Sebabnya ada bitafsil, ada bitafdil. Bitafdil ala alami zamanihi al-murad bihi alami zamanihi. Lakin maksud Nabi sallallahu alaihi ala tapi ada Allah yakuna fitnatan Benar nas amin bagi tawadhu Kalau memang dalam takdil ya benar Musa itu Abdul Alami di zamannya. Ya kan? Kalau zaman kita ini Nabi kita orang yang paling abdul untuk segenap alam seluruh seluruhnya. Tapi kalimat yang Rasulullah inginkan disitulah itu khairin tadi adalah untuk menutup fitnah. Ini kalau enggak bab tawadhu, bab merendah diri alaihi salatu wassalam. Antara itu. Untuk fitnah atau bab merendah diri. Soal ahsanullah ilaik. Ma yakunu qabla lam bi anna abdul khalq. Bukankah karena ini Rasulullah itu sebelum tahu sebelum diketahui bahwasanya dia dan Abdul Khalq Kalimat la ini tadi itu bisa jadi Rasulullah itu mengatakan mengatakannya karena beliau belum mengetahui bahwasanya dirinya adalah Abdulul Khalaf. Sebabnya ada hadul akwal. fiha. ya memang ada. Sebagian ulama yang ngomong seperti itu Kalimat la tukhayyiruni itu beliau ucapkan karena beliau belum diketahui dari itu Abdulul Khalaf. Manusia yang paling abdul seluruhnya. Ini satu di antara perkataan Ahlul Ilm ada yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Zakar Nawawi demikian Nawawi menyebutkan. Wa zakar aqwalan khamsatan fiha dan juga menyebutkan perkataan yang ada lima di sana. Lakin ahsanuha akan tapi yang paling bagus dari perkataan yang ada di kalangan alul ilm bahwasanya ucapan la tukhayyiruni ala Musa itu dari bab merendah dirinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau babul mana bab mencegah menatakhir wa tafdil ala sabil ta'assub bab mencegah dari sisi memberikan keutamaan dan mengabdolkan tapi melalui jalan fanatik itu yang enggak senangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. kana bedakan ala fitnah atau akan mengakibatkan perkara fitnah baru jangan seperti itu. Pada hakikatnya beliau orang yang paling mulia dari segenap anaknya Adam. Tapi kalau memang dari sisi dibikin bangga-banggaan, bikin fitnah fitnah bikin kemana nggak usah. Nah, ditutup saja. Ini yang dipahami oleh dalam hadis ini. Soal ahsanullah ilaik. Semoga Allah berbuat ihsan dengan kau ya Syekh. Kenapa li'anna hadhihi saqata fi jali ma fi istisna? Tajalli mana tajalli? Tajallinya Allah dalam Allah itu nampak pada hamba, untuk hamba. Kita jali. nggak ada pengecualian. Hmm. yang saya bin Bas, muhtamalun. Ya, bisa jadi. Seperti itu. Anda ada para talabatan wa bisa jadi sebagian para rawi ada yang keliru. Min sabatil ba'd Tapi di sini ada penjelasan yang Qayyim lahu kalaman sejidun. sayyidun. Ibnu Qayyim punya kalam, atas perkara ini kalam yang bagus. Abdul Qayyim yang ta'ala bikinnya beruh. Kita beruh, kitab yang namanya judulnya kita Tak Takallama alaihi pernah berbicara tentang hadis ini. wafi gori kita berroh Dalam kitab yang lain juga. Punya kalam yang bagus. Kalaman tayyiban. wawa wawa bahwa makna ma tulakum Itulah semakna apa yang kepada kalian. Kalam Ibnu Qayyim wa makna ma tulakum Kalam yang bukan adalah kalam yang ya semakna apa yang telah pada kali kalian. Artinya saya bin Bas pada dasarnya menyebutkan kalam secara ringkas Qayyim dalam maksud hadis yang telah kita lewati dalam kalimat sokoh dan juga la ini tadi. Artinya apa? Ini sebagai bukti bahwa saya Syekh bin Bas saja termasuk orang yang mengikuti jejaknya Alulim sebelum sebelum beliau. Kita pun demikian. Dalam perkara-perkara seperti ini, ya kan? Dan juga afdalnya, sebaiknya mengikuti kalam yang dalam. Bahkan ini perkara yang tayan, yang harus. Maka kita bacakan kita yang dalam supaya apa? Panduan dalam masalah ilmiah ini jelas sumbernya, jelas marojeknya, jelas referensinya sebagaimana yang terkait dalam masalah akidah dan manhaj dan yang semisalnya. Ayo ya, ikhlas, Allah kita cukup dan sambungan untuk pengawasan masalah ini kita pada waktu-waktu yang akan datang akan alhamdulillah alamin